Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sallallahu ilman nafi'a wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika seseorang memiliki suatu cita-cita dan keinginan yang besar untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, maka ini merupakan cita-cita yang sangat mulia, cita-cita yang sangat tinggi. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, "A'lal himam fi talabi ilmi al-kitab was sunnah." wal عن 'anillahi wa rasulih wa nafs al murad wa ilm sesungguhnya cita-cita yang paling tinggi adalah cita-cita dalam talabul ilm untuk memperoleh ilmu dari Al-Qur'an dan hadis untuk memahami apa yang berasal dari Allah dan dari Rasulnya dan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ilm hududil munzal sehingga, sehingga mengetahui batasan-batasan hukum yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang saya hormati. Inilah yang dimaksud dengan ilmu. Yaitu yang bermanfaat. Yang berasal dari Al-Quran wa Sunnah Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu. Qala as-sahabatu laysa khulfa fihi. Ilmu. Al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu. Ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh Rasulnya. Atau dengan lafal Al-ilmu ma fihi haddatsana wa akhbarana. Ilmu adalah yang ada padanya haddatsana wa akhbarana. Yani sanad-sanad hadis Nabi yang menuju kepada matan dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Seorang ulama yaitu Al Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan al-ilmu ilmani fa ilmun 'ala al-lisani fadzalika hujjatullah 'ala ibni adam wa ilmun fil qalbi fadzalika al-ilmu nafi' Ilmu ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu yang itu hanya sekedar pada lisan manusia. Tidak berkembang menjadi suatu pengamalan maka yang seperti itu merupakan hujah Allah atas manusia alasan bagi Allah untuk menyiksa dia wa ilman fil qalbi fadzalikal ilmun nafi' yang kedua adalah ilmu yang ada dalam kalbu seseorang sehingga membuahkan hasil dalam pengalaman pengamalan dan ucapan yang baik itulah ilmu yang bermanfaat Ikhwan Fiddin Rahimakumullah Jamaah Jumat yang saya hormati Oleh karena itu Untuk lebih jelas Dan tergambar di hadapan kita Seperti apakah ilmu yang bermanfaat Marilah kita melihat beberapa ucapan para ulama kita Rahimahumullah Qala Zahabi Tadri mal ilmu nafi' Wa ma nazala bihi al-Quran وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ولم يأتي نهي عنه Beliau mengatakan yang maknanya Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang telah turun dalam Al-Qur'an dan ditafsirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ucapan-ucapan beliau atau perbuatan beliau dan ilmu yang tidak ada larangan padanya dari Allah maupun Rasulnya. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah juga mengatakan, "Wal ilmu nafi' min adil ulum kulliha Zabtu nusus al-kitab wa sunnah wa fahmi ma'aniha wa taqayyud fi dzalika bil ma'thur." عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث علم yang bermanfaat adalah ضبط نصوص الكتاب والسنة بطل بطل memahami dan mengerti nas-nas Al-Quran wa Sunnah serta memahaminya dan membatasi pemahaman terhadapnya dengan apa yang diriwayatkan diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dalam hal menafsirkan Al-Qur'an dan hadis. Al-Imam Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah juga mengatakan Al-ilmu ma jabihi bihi ashabu Muhammad fama kana ghairu dzalik fama kana ghairu dzalika falaysa bi'ilm ilmu adalah yang datang dari para sahabat Nabi dan selain itu bukanlah disebut ilmu. Inilah ilmu yang hakiki dalam Islam yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi dan dari para sahabat Rasulullah yang mereka adalah orang-orang yang paling mengerti terhadap Al-Qur'an dan sunnah di kalangan umat ini. Ikhwani Fiddin rahimakumullah ilmu yang bermanfaat ini akan membuahkan suatu hasil dalam kalbu seseorang di mana ilmu yang bermanfaat ini akan menghilangkan berbagai macam penyakit-penyakit kalbu akan menghilangkan dari kalbu seseorang kebodohan-kebodohan Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam antumahnya i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran wa yakshiful haqqa lidil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi ketahuilah sesungguhnya keutamaan yang terbesar dari Allah adalah suatu ilmu yang menghilangkan keraguan-keraguan dalam kalbu seseorang imannya menjadi mantap imannya menjadi kokoh waddaran dan menghilangkan berbagai kotoran-kotoran syubhat dan syahwat keinginan-keinginan jelek dan keinginan maksiat dalam kalbu menjadi hilang karena ilmu tersebut wa yakshiful haqqa lil qulubi ilmu tersebut juga menyingkap kebenaran dalam kalbu seseorang sehingga yusilul abda ilal matlubi karena dia mengetahui yang benar maka ilmu pun akan menyampaikan dia kepada apa yang dia cari, yaitu surga Allah, rahmat Allah, keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang bermanfaat juga akan membimbing seseorang kepada kebaikan-kebaikan, baik kebaikan amalan maupun ucapan. Diterangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, "Innal ilma nafi' huwa al-ilmu mursyid ila al-khair, wa kullu ilmin fihi rushdun." wa hidayatun li tariqil khair. Ilmu yang bermanfaat dialah yang membimbing engkau kepada kebaikan. Suatu ilmu yang terdapat padanya hidayah menunjuki orang kepada jalan yang baik wa antara an dan menjauhkan manusia dari jalan-jalan kejelekan aw ila dalik atau yang menjadi sarana kepada kejelekan tersebut. dan ilmu yang bermanfaat akan membuahkan di dalam diri kita suatu kemampuan untuk memilah antara yang benar dan yang salah, untuk menilai mana yang hak dan mana yang batil. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menerangkan, "Falaysa ilmu bikathrati riwayah wala bikathrati al-maqal, walakinahu nurun yakzifu fil qalbi, yafhamu bihi al-'abd haqqa wa yumayyizu bihi bainahu wa bainal batil. Bukanlah ilmu itu hanya berupa banyaknya riwayat, bukan pula banyaknya kata-kata, tapi ilmu yang hakiki merupakan cahaya yang terlontarkan dalam kalbu seseorang sehingga dengan itu seorang hamba bisa memahami yang benar dan membedakan antara yang benar dan yang salah. ilmu yang bermanfaat juga akan memberikan suatu buah yuaddi ila ma'rifatillah membuat seseorang semakin mengenal Allah semakin mengenal Rabbnya semakin memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jal membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah wal ilmu nafi' ma'arafa ma'arafa bainal abdi wa rabbihi wa dalla alaih. Ilmu yang bermanfaat adalah yang membuat seorang hamba kenal antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menunjukkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala hatta arafa rabbah sehingga dia mengenal betul Rabbnya Allah Subhanahu wa taala wa wahadahu dan dia mentauhidkannya wa anisa dan dia menjadi tentram dan dia menjadi senang dan tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala wastahya min turbihi juga membuat dia semakin malu kepada Allah Azza wa Jalla Ikhwan fillah rahimakumullah Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jal dan ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang juga terwujud di dalam amal perbuatan. Bukan hanya sebuah teori yang dia hafal, bukan pula sebuah ayat yang dia hafal ataupun hadis yang dia hafal, namun ia tidak memahaminya apalagi mengamalkannya. Amal merupakan suatu kewajiban. Amal merupakan buah daripada ilmu. Dan Allah Azza wa Jal murka kepada mereka yang berilmu tapi tidak memberikan hasil berupa amalan-amalan. Disebutkan dalam sebuah ucapan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ibadil watan dan sungguh seorang alim seorang yang berilmu tapi ia tidak mengamalkan ilmunya mu'azzabun min qabli, min qabli ibadil watan maka dia akan disiksa sebelum disiksanya para penyembah-penyembah berhala dan di antara buah yang sangat penting dari ilmu ini bahwa ilmu ini membuahkan suatu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat seseorang semakin takut kepada Allah Azza wa Jal dimanapun dia berada dan kapanpun dia berada. Sehingga ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga kehidupannya akan senantiasa sama dimanapun dan kapanpun. Bukan ia bertakwa kepada Allah saat di hadapan manusia, tapi ketika ia bersendirian, ia pun melanggar hukum-hukum Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah sebenar-benarnya hanyalah para ulama. Dikatakan oleh seorang ahli hikmah, khairul ilm ma kanatil khasyatu ma'ah. Sebaik-baik ilmu adalah yang rasa takut itu senantiasa menyertainya. Wal ilmu idza qaranathu al-khasyah falaka wa illa fa'alaik. Dan ilmu apabila senantiasa diiringi rasa takut itu akan menjadi manfaat bagimu. Tapi kapan rasa takut itu hilang darimu? Fa'alaika maka ilmu justru akan menjadi malapetaka bagimu akan menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab engkau. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi mengatakan, "Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirari bihi jahlan." Cukuplah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla sebagai ilmu dan cukuplah seorang tertipu dan sudah merasa dekat kepada Allah padahal belum itu sebagai jahlan, sebagai kebodohan. Sebagian ulama as-salaf mengatakan laisal ilmu bikasratir riwayah, walakin al-ilm al-khasyah. Bukan ilmu itu dengan banyaknya riwayat, tapi ilmu yang hakiki adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'a wa nafa'ani wa iyyakum wa fi min al-ayat hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله إخواني في الدين رحمكم الله جماعة جمعة yang saya muliakan Ketahuilah bahwa ilmu yang bermanfaat terdapat pada pemiliknya ciri-ciri. Yang dari ciri-ciri tersebut kita bisa memahami dan kita mengerti bahwa orang tersebut insya Allah, tergolong orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya ilmu yang tidak bermanfaat juga memiliki ciri-ciri pada pemiliknya. Dengan ciri-ciri tersebut kita pun bisa mengetahui bahwa ilmu yang dia miliki bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ikhwan fillah rahimakumullah diterangkan oleh para ulama di antaranya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد seorang yang punya ilmu yang bermanfaat dia tidak akan merasa dirinya sebagai orang yang berkedudukan tinggi mereka akan benci kepada pujian-pujian dan tidak akan merasa sombong kepada yang lainnya. Qala Al-Hasan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan Innamal faqihu zahid fid dunya ar-raghib fil akhirah al-basir bi dinihi al-muwadhib ala ibadati rabbih alladhi la yahsud man fawqah ولا mimman dunah wa la ya'khudhu ala ilmin 'allamahu Allahu أجرا seorang fakih ahli fikih adalah yang zuhud terhadap dunia yang betul-betul ingin mendapatkan pahala akhirat yang memahami urusan agamanya dan senantiasa beribadah kepada Allah yang tidak hasad iri maupun dengki pada orang yang di atasnya tidak pula melecehkan orang yang di bawahnya dan tidak mengambil upah dari apa yang dia ajarkan. Tanda yang lain, ahlul ilmi nafi' kullama izdadu fi hadzal ilm izdadu tawadhu'an lillah wa khasyatan wa inkisaran wa dhillah. Orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat akan membuatnya semakin tawadhu karena Allah membuatnya semakin takut kepada Allah dan semakin merasa tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama salaf mengatakan, "Yang bagi lil alim an yad'a turab 'ala ra'sih tawadhu'an li rabbih." Semestinya seorang alim meletakkan tanah atau debu pada kepalanya dalam mewujudkan rasa tawadhu karena Allah Azza wa Jalla. Yakni baik ungkapan bahwa seorang alim bukanlah orang yang menyombongkan diri, merasa lebih tinggi dari yang lain, tapi semakin berilmu dia justru semakin menunduk, semakin berisi dia semakin menunduk ibarat padi yang semakin menguning, semakin berisi dan semakin tua, ia pun semakin menunduk. Kullama ilman bi rabbi wa ma'rifatan bihi izdada minhu mahabbat khasyatan wa mahabbatan wa dhullan wa intisara. Ilmu semakin bertambah, maka rasa takutnya semakin bertambah, cintanya kepada Allah semakin bertambah, dan rasa menghinakan diri kepada Allah semakin bertambah. Tanda yang lain min alamat ilmin nafi annahu yadullu sahibahu 'ala al-haraf min ad-dunya wa a'zamiha ar wa syahwat wal-madh. Tanda ilmu yang bermanfaat bahwa orang yang memilikinya semakin lari daripada dunia. Harta duniawi dan kedudukan duniawi. Dan di antara hal duniawi yang dikejar-kejar orang adalah ar-riyasah, kedudukan, pangkat, popularitas, wasyarah, wal pujian-pujian dan seterusnya. Orang yang berilmu dengan ilmu yang manfaat justru semakin menjauhi hal-hal seperti itu. Semakin menjaga diri dari hal-hal yang seperti itu. Bukan mencari kedudukan dengan ilmunya. Bukan mencari posisi yang tinggi dengan ilmunya. Untuk kemudian dibalik itu dia mengharapkan pujian maupun harta benda. Wa min alamati ilmin nafi anna sahibahu la yad'il ilm. Di antara tandanya pula orang yang il, punya ilmu yang bermanfaat tidak pernah merasa dirinya sebagai seorang alim. Ia merasa dirinya biasa saja, punya ilmu tapi nggak pernah mengaku-ngaku mengaku-ngaku bahwa dirinya seorang yang alim. Wa yusi'una dhanna bi anfusihim wa yusi'una adh-dhann biman salafa minal ulama. Tanda yang lain bahwa orang yang punya ilmu yang bermanfaat dia akan buruk sangka kepada dirinya. Merasa dirinya punya kekurangan, bahkan banyak kekurangan dan senantiasa berhusnudzan kepada para pendahulunya dari para ulama. Inilah beberapa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla Menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Sementara tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Izharu da'wal wilayah kama kana yad'ihi ahlul kitab. Orang yang ilmunya tidak manfaat di antara tandanya dia mengaku-ngaku dirinya berkedudukan tinggi sebagai seorang wali seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Orang Yahudi merasa mereka adalah putra-putra Allah dan orang-orang yang disayangi oleh Allah. Padahal hakikatnya tidak demikian. Qala Amr Man qala innahu alim fahuwa jahil. Siapa yang mengatakan bahwa dirinya lah orang yang alim, justru dialah sesungguhnya orang yang bodoh. Wa min alamati dzalika adamu qabulil haqq wal inqiyad ilaihi wa takabbur ala man yaqulul haqq. Di antara tanda ilmu yang tidak bermanfaat adalah orangnya tidak mau menerima kebenaran, tidak mau tunduk kepadanya dan sombong kepada para pembawa kebenaran. Lebih-lebih ketika yang membawanya itu levelnya di bawahnya. Warubama azharu bi alsinatim zamma anfusihim wa ihtiqarahum ala ru'usil ashhad liya'taqidan nasihim annahum mutawadhi'un. Tapi terkadang juga dia menampakkan dengan lisannya bahwa dirinya orang yang lemah, bahwa dirinya orang yang hina, tapi di balik itu semuanya dia punya tujuan agar orang menilai dirinya orang tawadhu. Ini sungguh suatu kejelekan yang sangat jelek karena dia menipu manusia. Dan di antara ciri ilmu yang tidak bermanfaat dia punya rasa sombong, takabbur, izharu fadli ilmihi alaihim, menampak-nampakkan keilmuannya atas yang lain, bahkan menganggap orang lain adalah orang-orang yang bodoh. Ahibati fillah rahimakumullah. Inilah beberapa ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat.